بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم لا يسمع بالياء والتاء فيها لاغية أي نفس ذات لهو أي هديان من الكلام فيها عين جارية بالماء بمعنى عيون فيها سرر مرفوعة ذاتا وقدرا ومحلا وأبواب أجداه لا أرى لها موضوعة على حافة العيون معدة لشربهم ونمارك وسائد مصفوفة بعضها بجنب بعض يستند إليها وزرابي بست تنافس لها خمل مبثوثة مبسوطة بس بست بست hmm. بست تنافس لها laha خمل خمل أي خمل khamlun. Hmm. Eh, Eh kham. Terus? أفلا ينظرون أي كفار مكة نظر اعتبار إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت أي بسطت فيستدلون بها على قدرة الله تعالى ووحدانيته وسردرت بالإبل لأنهم أشد ملابسة لها wa qawluhu sudihat zahirun fi anal arda fi anal arda sadhun wa alaihi ulama syar'i la gurata kama lahu kama la gurata kama qalahu ahlul hay'ah wa illam yankus ruknan min arkani syar'i Muhammad Kemarin diceritakan bagaimana wujuhun Yauma idin khasyi'ah amilatun nasibah. Wajah-wajah orang yang calon penghuni neraka itu. sekarang diterangkan tentang wujuhun yauma idin naima wajah di saat-saat itu dia hari itu hari ghasyah wajahnya naima hasanah bagus ceria nikmat ya. Kenapa? wajahnya ceria lisa'yiha karena perbuatannya itu wujud fid dunya bitta'ah di dalam kehidupan dunia dengan melaksanakan perbuatan taat radhiyah dan dia menjadi orang yang puas wujud tadi itu fil akhirah ada di akhirat lamma ra'at ketika melihat itu wajah-wajah Sawabahu pahalanya. Ganjarannya dia ya dapat oh dia mendapatkan kenikmatan ridha Allah rahmat Allah wajah mereka semeringa kata orang Jawa eh berseri-seri. Kenapa? Fi jannatin 'aliyah. Dia ditempatkan ada di surga alia yang maha tinggi, yang yang yang tinggi, yang uh, yang luhur kata orang sekarang. Surga yang tinggi. Hisan wa makna. Secara his aliyah. Memang letaknya atau kedudukannya luhur, tinggi sekali. Derajatnya ya, kedudukannya tinggi sekali. Karena memang di surga itu ada beberapa darajat. Dikatakan darajatu al jannah ka ala adadi ayil Quran derajat di surga itu seperti jumlah ayat Al-Qur'an ada berapa ayat Quran itu 6666 ayat jadi derajatnya kemudian dikatakan ba'duha a'la min ba'd satu derajat naik ke derajat berikutnya itu lebih tinggi lagi, lebih tinggi. Fabainat darajatan mithil ma as sama'i wal ard antara dua derajat ini, derajat yang satu kedua antara langit dan bumi, arduhas samawat wal ard. Jadi kalau di digambarkan di dunia itu perumahan itu perumahan itu ada perumahan elit, ada perumahan apalagi sampai terakhir SS itu ya. Sangat sederhana itu. Fredo Zahid itu ya. Sangat sederhana itu. Zahid itu orang yang zuhud maksudnya. Hah? Sangat sederhana. Hah? Ah, di surga juga begitu ada tingkatan, cuma tingkatannya <clears throat> selain tingkatan syarafnya kedudukannya juga ada tingkatnya hisan secara nyata. Tingkatannya naik gitu antara derajat yang satu ke derajat yang kedua itu naik lah naiknya ini ma bainas sama'i wal arad ma bainas sama'i wal arad ambil dikatakan nanti penghuni surga yang ada di bawah itu bisa menyaksikan penghuni surga di atas tingkatannya kelihatan seperti bintang-bintang yang ada di atas dia akan menyesali terhadap perbuatan dirinya di atas dunia walaupun bukan maksiat. Ya Allah, ternyata kalau orang lebih banyak baca Qur'annya ada di sana. Nikmatnya. Ternyata orang kalau banyak zikir itu ada di sana nikmatnya. tadi Nabi menyatakan la yatahassaru al jannah illa ala sa'atin marrat lam yadkurillah fiha. Tidak menyesal penghuni surga kecuali karena ada saat-saat yang tidak digunakan untuk zikir kepada Allah ketika dalam masa hidupnya di atas dunia. Dia akan menyesali. Adiknya ternyata lebih tinggi derajatnya di surga. Saudaranya, temannya ada di atas sana, lebih nikmat ada di sana. Jauh daripada yang ada di bumi. Terus jauh daripada yang di atasnya. Terus demikian. Nah. Wa makna eh, syaraf ya. Eh, Arif'ah ya, tentu yang eh, lebih tinggi derajatnya lebih mulia, lebih nikmat, lebih segala-galanya. La yusma'u fiha laghiyah. La yusma'u bilya atau bita la tusma'u fiha laghiyah. Ada lagi membaca bukan mabni lil majhul tapi lil ma'lum. La tasma'u fiha laghiyatan, laghiyah. La tasma'u fiha laghiyah. Tidak didengarkan di dalam surga laghiyah. Keributan. Rame tak ada. Tenang begitu. Laghiyah. Ai nafsu zat lagwin Hah? Jiwa yang mempunyai lahu apa? Hadayan, omong-omong kosong minal kalam. Ya, komentar, tidak ada ada di sana. Hmm. Ada lagi menyatakan ini maksudnya la yusma'u fiha laghiya'i jama'ah ria karena isim fa'il. Jama'ah la ria. Ada menyatakan tidak itu isim. Nah, seperti afiyah ria gitu. Iya, afiyah laghiyah. Hmm. La tasma'u fiha laghiyah. Tidak didengarkan di dalam surga itu keributan, omong-omong kosong tidak ada. Hah? Jadi betul-betul keadaan yang sangat menyenangkan. Hmm, kritikan juga nggak ada, semuanya nggak ada itu semuanya. Ada di surga. Nah, dalam ayat yang lain Allah berfirman, "La yasma'una fiha فيها wala ta'thima." Hah? Enggak ada ada di sana Lahu omong-omong kosong nggak ada. Fiha ainun jariyah di dalam surga ainun jariyah ada mata air mata air yang mengalir. Bilma mengalir dengan airnya bimana uyun ya, malak ada di situ sungainya macam-macam. Sungai air anharun min ma'in kairi asin anharun min labalin lam yataghayyar ta'mu air susu jadi susunya enggak pakai meresapi di sana itu sumber ha anar min asalin musafa madunya bukan dari keluar dari pantatnya tawon ada di sana lebah tapi dari sumber nah, jadi tidak ada yang kena entup nanti ya wa nahari min khamrin laddatin disyarbin sungai dari khamar tapi khamar yang ladatin lisyaribin bukan khamr dunia yang diharamkan khamr surga yang nikmat bagi orang minum kalau khamr dunia kalau inti minum sakran bisa nyosop kamu Oh iya goyang semua anggota badan kamu enggak enggak terarah tapi khamr yang ada di surga bisa kamu itu terbang di atas surga di atas dan kamu akan bisa melihat pemandangan surga dari atas Ainun jariyah fiha di dalam surga sururun marfu'ah. Surur jamak ya, sarir, ada ranjang-ranjang marfu'ah yang terangkat. Datan wa gadran wa mahalan. Surur yang marfu'ah Surur yang terangkat tadi itu memang ada ada ada ranjangnya ada di atas. Jadi ranjangnya itu bukan di bawah, ada di atas. Eh, ketika ada orang mau duduk atau tidur ada di atasnya, turun itu ranjang dengan sendirinya. Hah? Nah, nanti kalau sudah naik baru ke atas lagi ke tempatnya. Jadi tidurnya tidak ada di bawah nantinya, ada di atas. Dikatakan sururun marfu marfu'ah. Itu datan. Ah, mahalan, mahalannya ada di atas. Datan eh, godronnya ya nilainya tinggi karena bukan dari kayu jati tapi surul marfu'ah semua di sana itu dari emas nantinya. Nah, kata Ibn Abbas ada di sini. Kalau Ibn Abbas alwahuha min dahab mukallalah bizabarjud wadur wal yagut murtafi'a fis sama' lam yahji ahluha fa idza arada an yajisa 'alaiha sahibuha tawadhu'at hatta yajisa 'alaiha thumma tartafi' ila mawadhi'iha hmm? subhanallah jadi memang tempatnya ada di atas nilainya tinggi paham ya kemudian eh, kalau mau tidur anak pin tidur lu mau dewe Anak kepingin duduk itu turun sendiri. Hah? Walakum fiha ma anfusukum. Nah, di surga itu dikatakan apa yang kerentak dalam hati kamu dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak pakai minta lagi. Hah? Jadi ngebel. Kirim teh, enggak ono. Pingin teh takut teh Ya. Wa akwabun mawdu'ah Wa akwabun dan agdah tempat-tempat minum. Ya, tempat-tempat minum, wadah-wadah minum, gelas-gelas itu, gitu. La uralaha yang enggak ada talinya. Eh, yang enggak ada talinya bagi gelas-gelas tadi itu. Maksudnya apa la ural Biasanya kan kalau MNT ada kolam itu, ada gelasnya tapi ditala ini dilugur. Ya, ini tidak ada, tidak ada talinya. Nah, maudhu'ah yang ditempatkan ala hafatil uyun di atas pinggiran-pinggiran daripada sumber air. Muaddah yang disediakan li surbihim untuk minumnya mereka yang wujuhun naimah tadi itu. Orang yang wajahnya nikmat karena mereka masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Disediakan kasur-kasur apa eh, ranjang-ranjang yang istimewa ada di atas, kemudian gelas-gelasnya dari itu udah disediakan semuanya. Inti mau minum nggak pakai ngambil, langsung wadahnya penuh dengan air. Anda mau minum, moro-moro tinggal ngambil dok kamu. Hah? Sudah disediakan. Kapan inti pingin minum, nggak pakai nyindung lagi, langsung air apa wadahnya penuh dengan air tadi itu. Ah, malah ada mengartikan maudhu'ah di situ bukan ala hafatil uyun. Maudhu'ah itu ah, gelas-gelas diletakkan ada di mukanya dia. Dilihat dia senang ya minum, enggak ya. Enggak apa-apa enggak minum. Alhasil full service. Heh. ada di surga Allah. nuzulamin Rabbir Rahim wa namarik masfufah wa namarik dan juga disediakan namarik wasaid bantal-bantal masfufah yang terjejer ba'duha bi jambi ba'diha bantal di sampingnya bantal walhasil bantal tok yastanidu ilaiha yang dia tadi itu bersandar kepada itu bantal. Jadi bilik bisa bersandar begini, bisa bersandar begini. Alhasil disediakan bantal-bantal yang sangat empuk. Hah? Jadi inti orang nanti walaupun ada di surga di, di di atas dunia model begini asal mati mukmin, oh jadi istimewa nanti ada di surga. Disediakan bantal-bantal ini. Mau ragut nanti bisa, mau tak anas, mau majelas juga bisa. Ya. Wazarabiyu mabthuthah. Wazarabiyu dan permadani berbanadi. Eh? Bastu tonafis laha khomlun Permadani yang ada selimutnya. Tidak tahu mana selimut di apa itu. Eh. Walhasil bukan babut karpet seperti yang Anda duduk di atasnya sekarang ini tapi yang empuk masih diselimuti walhasil luar biasa lah nah mudah-mudahan masuk surga aja bisa ngerasakan itu ini hanya gambaran yang lebih daripada itu mabatsusah mabsuta yang sudah dihamparkan yang sudah dihamparkan udah disiapin sama Allah udah disiapkan semuanya udah dibeber babutnya bantalnya ada kasurnya ada semuanya ada Hah? semuanya ada nah, itulah orang-orang yang dikatakan wajahnya nanti berseri-seri karena akan mendapatkan ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di surga itu kadang-kadang Allah menggambarkan huh, bidadari yang cantik. Kemudian Allah menggambarkan juga tempat-tempat untuk duduk seperti ini sambil minum. Allah gambarkan juga buah-buahan yang nikmat, minuman yang nikmat pemandangan yang nikmat. Nah, digambarkan itu. Kenapa? Karena itu yang disenangi manusia. Ada orang senang perempuan. Kalau masuk surga, wah perempuannya lebih hebat. Ada orang senang dengan majelis, Wah, di sana majelisnya lebih hebat. Ya. Ada lagi sampai dikatakan termasuk nikmatnya surga itu nanti dua orang yang lagi berteman di dunia saling rindu. Ya boy, kif hal sahibi. Akhirnya fadhhabu sariru hada wa yadhhabu sariru hada fayaltaqiyani wa yatahaddatsani. Dia senang saya kepingin ketemu teman anak itu. Itu nanti tempat yang ia duduk di atasnya terbang. Dua-duanya akhirnya ketemu. Wa yatahaddatsan. Kemudian dia tadi itu sering bercerita. Atadkuru yauma kada fi saati kada dzakarnallaha faghfara lana. Ingat nggak dulu saat ini hari ini di tempat ini kita lagi berpikir sama Allah akhirnya Allah ngampuni dosa kita. Jadi nostalgia nanti ini pada dunia. Iling konbien dino Rebu majelas hadir madras itu dan ini nanti akan jadi nostalgia. Ah, mudah-mudahan semuanya masuk surga ya rabbal alamin. Ah. Baik. Setelah disebutkan bagaimana di akhirat macam-macam golongan tadi itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berpikir. Hah? Lupa sama Allah itu apa sebabnya? Lalu semuanya itu bisa ingat sama Allah. Semua yang kamu lihat itu bisa mengingatkan Allah. Apa yang bisa menyebabkan kamu lupa dengan Allah, tidak percaya dengan Allah sehingga nanti ketika di hari kiamat kamu seperti orang yang buta yang baru tahu. Loh, ini iya temenan lek ngono. Loh. Lah dulu Allah sudah nerangkan kok. Maka diajak dengan yang nyata untuk mengingatkan kepada Allah. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidakkah mereka kufar Mekah, orang-orang kafir Mekah mereka melihat nadhar i'tibar dengan melihat sambil berfikir ilal ibil melihat kepada onta kaifa khuliqat bagaimana onta itu diciptakan oleh Allah kenapa kok ke unta? kok tidak ke kuda kok tidak ke yang lainnya karena memang dikatakan unta ini binatang yang sering dibuat tunggangan ada di Arab saat itu dan unta ini punya beberapa manfaat yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Daging jelas makan. Kalau kuda enggak kan? Kemudian susunya juga diminum. Juga sebagai tunggangan naikan. Juga juga sebagai alat untuk mengangkat barang ini. Kalau mau pindah apa? Truk juga unta, kendaraan juga unta. Ya. Dan unta itu gampang makanannya. Sampai dimakasih makanan e, batang yang berduri diokul unta. Kuat giginya. Kalau sapi Kerbau kuda harus rumput. Kasih yang ada berduri tidak mau dia. Kalau unta makan. Kemudian kuat menahan ha haus. Berhari-hari nggak minum nggak apa-apa. Karena punya kantong untuk unta untuk minumnya. Sampai puluhan hari nggak minum kuat itu unta. Sek kuat bukan lemes deh. Kemudian nurut unta itu kalau di tidak pernah berot unta itu kalau ditarik itu. Hatta anak kecil yang nonton nurut. Tidak pernah berot, sapi sih berot. Kambing berot. Artinya masih nggak mau kalau ditarik. Kalau unta itu nurutan. Hah? Kemudian unta itu kalau mau ditinggikan kalau mau dibawai sesuatu itu didudukkan mau. Kuda kan tidak mau kalau didudukkan. Minta berdiri terus. Sapi juga begitu. Kalau unta itu didudukkan mau. Jadi bisa naruh barang di situ. Kemudian tempat e, unta itu tinggi tapi mau didudukkan. Unta itu kalau diinjak ndak spontan kaget berdiri ndak. Coba misalnya sapi ya sapi kamu deketi kamu injak gitu langsung berdiri dia spontan kaget tapi kalau unta enggak walaupun kamu berdiri di atasnya si longgo jian hah unta itu punya perasa senang dengan suara yang indah kalau ada yang suara yang indah itu tambah apa namanya tambah cepat larinya hah Alhasil banyak sekali keanehan pada unta. Kan itu orang Arab saat itu sering melihat unta, diajak mikir, "Loh, kok enggak ketok dah unta itu ciptaannya siapa?" Coba kamu enggak berpikir. Coba coba kamu berpikir, lihat itu unta. Walal ibli kaifa khuliqat. Ya. Wa ila samai kaifa rufi'at. Langit coba bagaimana itu langit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada satu tiang pun yang menyangga. Hmm? Nanti lihat langit. Ada kira-kira yang lebih luas daripada langit yang di atas kita. Ya ada, tapi yang nyata yang langit ini. Cuma satu tiang pun tidak ada yang menyangga langit dan kita pun tidak pernah merasa khawatir rubuh langit bahaya ini. Wa ila jibali kaifa nusibat dan kamu perhatikan gunung-gunung bagaimana ditegakkan oleh Allah. Rasikhah. Gunung-gunung tadi itu kuat bagaimana dan itu tembus sampai ke bawah. Jadi ibarat papan itu dipaku. Enggak goyah. Ini bumi ini di atas air kan. Bumi ini di atas air. Lah kalau sudah di atas air gampang goyang sebenarnya. Tapi kok enggak goyang kenapa? karena ada pakunya. Itu gunung. Kalau enggak pecah ini bumi. Luang bumi ini tanah kok. Ini kan tanah yang kita tempat ini. Ini keduk sama pacul aja bisa. Ini keduk sama pacul bisa. Tapi kok kenapa kok enggak goyang sama sekali? Padahal di bawahnya adalah air. Enggak percaya? Inti coba gali 3 meter. Udah keluar sumber air. Ke dalam tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Kita ini ngambang di atas air. Cuma kita ini bisa kuat kenapa? Karena ada pasak bumi, yaitu gunung. Di gunung ini bentuknya sebetulnya ke dalam itu tambah gede, tambah gede, tambah gede, tambah gede gitu. Ke atasnya muncul begini kan. Itu hanya sebagian, ke dalamnya tambah besar itu. Itu gunung. Hmm, karena itu tidak goyang. Ibarat perahu tadi itu dikeluarkan apa namanya? Jangkarnya ya. Jangkarnya itu wake, gak goyang blas. Itulah bumi, ya. Wa ilal ardi kaifa sutihat dan perhatikan itu bumi bagaimana itu bumi diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala busitat. Fasadilu nabiya ala qudratillah. Maka orang memandang itu langit, gunung, unta, apalagi bumi, hendaknya dia mayastadilun, dia itu mengambil dalil, nah, mengambil petunjuk dengan melihat itu atas kemampuan Allah taala wa wahdaniyati dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Lah mikir apa? Lah masuk Gusti Allah yang bisa membuat langit begitu tanpa tiang, ndak Allah ndak mampu lagi akan membuat kamu itu bangkit dari kiamat. Masa Allah SWT membuat seekor unta yang begitu hebatnya Allah tidak mampu lagi untuk menghidupkan kamu lagi masa Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa membuat bumi ini, gunung ini Allah tidak mampu melaksanakan yang lainnya Allah maha bisa kok Allah maha bisa yang kamu lihat semuanya tadi itu bisa mengingatkan tentang kekuasaan Allah keesaan Allah, kemampuan Allah kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala kenapa? Kok di ayat ini didahulukan onta daripada langit, daripada gunung dan bumi. Dan kenapa kok yang disebutkan empat ini, kok gak nyebut yang lainnya? Insya Allah akan dibahas ada di berikutnya. Allah Cuma sebenarnya kenikmatan yang paling utama dalam surga itu bukan ininya ya, bukan duduknya, bukan minum airnya. Kenikmatan yang paling utama adalah melihat sesuatu yang belum pernah dilihat ada di surga. Kalau air pernah ngelihat dan di surga tadi itu minum bukan karena haus. Hah? Wa innaka fiha wala tadhha. Enggak ada haus ada di surga. Enggak ada kenyang, enggak eh, ada lapar ada di surga. Hah? jadi kamu minum itu untuk menambahi nikmat aja, bukan karena kehausan, ngelak, glogok no di surga dah ono ju dari surga ada ada. Nah, jadi makannya minumnya hanya sekitar untuk menikmati ya, nambahin nikmat aja. Bukan karena kehausan atau kelaparan. Nah, kalau orang penghuni neraka lain lagi, la yusminu fiha Aisyah eh, min dhari la yusminu fiha wala yughni minju lapar terus ada di sana enggak pernah kenyang ada di neraka Allah Subhanahu wa taala. Haus terus mereka ada di neraka Allah Subhanahu wa taala. Lah sekarang apa yang di surga itu yang di yang di paling nikmat itu bukan makanan atau minuman atau bidadarinya sebenarnya. Karena itu pernah dilakukan juga di atas dunia kan. Yang paling penting itu adalah melihat Allah yang belum pernah disaksikan. Bertemu dengan Allah. Ru'yatullah fil jannah. Eh? Kemudian bertemu dengan Rasulullah, para nabi, orang-orang yang soleh. Itu kenikmatan yang paling surga. Ya kan? Yang dikatakan ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi dalikal firdaus atyaba maudhi'i. Ijma'na wa ahbaban lana. Minta dikumpulkan bersama ahbab. Bersama orang-orang yang dicintai. Ya. Bukan berarti eh, hanya sekedar makan minum dan makan buah-buahannya aja dari sana yang paling nikmat. Itu kalau sudah bertemu dengan Allah, ketemu dengan Nabi, tak mangan, tak apa-apa di surga tak luwe kok. Tak gumbi, tak apa-apa di surga tak ngelak gitu.